Wabil khusus Syekhuna yang kita muliakan Syekh Hafid bin Salamah dan Kiai kita Kiai Hanif dari Demak serta guru kita Tengku Fauzi dari uh, Singapura serta para datuk yang datang asyik di tempat ini para kiai, ibu nyai dan lain sebagainya mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini kita mendapatkan barokah dari Allah SWT dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang dilipat gandakan Allahumma amin Para hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya sebenarnya mulai tadi ingin tersenyum, tertawa, karena mohon maaf ini Syekh Hafid ini kayaknya susunannya terbalik. Saya ditaruh terakhir ini susunannya terbalik. Mestinya saya duluan karena saya paling muda, kemudian saya mendapatkan ceramah-ceramah dari guru-guru saya yang paling tua, saya paling sikit umurnya ya, paling sikit umurnya, paling sikit ilmunya, paling sikit ya segala sesuatunya ya paling sikit karena memang pengalaman hidup paling sikit, paling muda, paling junior. Karena itu mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang namanya junior tentu sudah kehabisan bahan untuk dibicarakan Datuk. Mestinya saya dulu biar tidak kehabisan bahan ini ya. Nah ini Syekh Hafid tidak adil kepada saya ini ya. Saya mulai tadi agak uh, pening juga ini. Apa yang sudah saya tulis disampaikan ke Hafiz. Apa yang saya tulis disampaikan ke Hanif. Apa yang saya tulis disampaikan oleh Datuk Tengku. Saya dapat apanya ini? Baiklah. Uh, hanya menyambung apa yang disampaikan oleh beliau-beliau terhormat dan termulia tentang masalah toriko, toriko tentunya yang dimaksud toriko ini adalah torikotul wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibahas tadi toriko, toriko, apa itu naksabandi, apa Asyadili, dan lain sebagainya. Ini tiada lain tujuannya adalah torikotul wusul ilallah Gimana caranya orang itu bisa usul sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hampir setiap ada kematian, kita selalu diingatkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semalam juga disampaikan tentang masalah kematian. Saya ingat itu kematian disampaikan kemalam kan harus kita ini usul kembali kepada Allah. Maka untuk kembali kepada Allah dengan cara yang baik, salah satunya lewat tori koh. Begitu ya, lewat tori koh. Kalau kita ditanya tori koh mana? Nah sudah dijelaskan banyak tadi panjang lebar. Saya ingat salah satu yang disampaikan oleh, oleh guru saya, oleh guru kami itu ada Habib Umar dari Palembang itu juga satu kawan sama saya Habib Hamid Al-Habsyi yang sering datang ke sini juga satu kawan, satu guru. Ini Abdul Jalil juga satu guru. ya, ternyata Ki Hanif juga pernah di sana. Tengku Fauzi juga pernah menimba di guru saya. Ternyata kita ini banyak kawan ternyata Alhamdulillah. Saya ingat beliau guru saya Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki karena kebetulan saya tatkala ada di pesantren saya ini salah satu dari sekian banyak orang yang ditugaskan berkhidmat untuk menulis buku-buku beliau. Sehingga banyak sekali rahasia-rahasia beliau itu saya tahu. Nah, itu begini. Beliau itu mempunyai toriko atau baiat kepada torikot-torikot yang banyak sekali. Ya, hampir semua torikot Mu'tabaroh beliau punya sanatnya. Ini luar biasa. Tapi yang sering beliau sampaikan bahwa torikot beliau itu yang paling di nah, dijaga oleh beliau adalah torikotud dakwah wa ta'lim wat terbiah. Torikotud dakwah berdakwah wat mengajar wat terbiah mendidik. Mengajar itu menyampaikan kepada murid kalau mendidik itu menjadikan seorang murid menjadi orang. Itu bedanya taklim talim terbiah. Nah, karena saya dulu peserta beliau tadi sebutkan 8 tahun di sana, maka saya ingin sekali menyampaikan tentang beberapa ulama yang berpegang teguh dengan nah, sufia nah, eh, ilmu tasawuf itu beliau-beliau banyak mempunyai imam-imam tertentu tapi kalau ahli sunnah wal jamaah kalau di Indonesia ini biasa disebut nahdlatul ulama ya Tak tahu kalau di Malaysia saya tidak tahu ya. Atau juga toriko-toriko yang mengambil kepada empat madhab uh, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu lebih banyak tasawufnya mengikuti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Kenapa begitu? Karena Imam Junaid Al-Baghdadi itu adalah seorang ahli tasawuf yang ia ia yajma baina tasawuf syariah. Beliau lah tokoh yang pertama kali e, mengumpulkan ilmu tasawuf dan ilmu syariah. Maka Imam Junaid al-Baghdadi jadikan rujukan oleh orang-orang atau generasi berikutnya di dalam bertasawuf. Begini kalau tadi disampaikan oleh uh, Syekh Hafid tentang perkembangan dakwah di dunia zaman sekarang ini ada kelompok-kelompok yang anti kepada tasawuf, anti kepada torigo, itu ya mereka bukan suatu hal yang aneh bagi mereka untuk melaknat ahli toriko itu memang makanan mereka wiritan mereka itu melaknat ya mentakfir uh, menuduh bid'ah ahli tasawuf ini pasalnya begini ada sebagian orang yang ikut kepada toriko atau kepada tasawuf tapi bila ilmin bila syariatin tanpa syariat tanpa ilmu sehingga mereka ini kadang-kadang berbuat sesuatu keluar dari konteks syariah. Maka celah-celah ini dipergunakan oleh lawan-lawan ahli sunnah wal jamaah seperti orang mengaku salafiyah atau wahabiyah dilihat bahwa pelaku tasawuf ini tidak sesuai dengan syariat ya tidak sesuai dengan syariat lah pintu ini dimasuki oleh orang-orang uh, salafi atau orang-orang Wahabi untuk menghantam semua ahli torikot atau ahli tasawuf atau Sufia Sehingga menurut mereka Sufia itu kufur. Sufia itu adalah menyembah selain Allah dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Imam Junaid al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu itu menggarisbawahi bahwasanya Torikot atau tasawuf yang benar-benar dekat dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah torikot yang bersyariat. Contoh misalnya, ada suatu kelompok tasawuf atau torikot, cuman salah jalur. Saya katakan salah jalur. Misalnya salah jalur adalah mereka mengikuti pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu menyatu dengan Tuhan atau menyatu dengan Allah. Sebagian torikot-torikot ini yang salah di dalam melaksanakan ketasawufannya, mereka mengatakan, ah aku sudah ikut torikot ini, aku sudah ikut tasawuf ini, dan aku sudah menyatu dengan Allah. Kalau aku sudah menyatu dengan Allah, maka tidak lagi wajib untuk bersyariat. Kalau di di Jawa, ini banyak punya-punya ya, coba saya tidak ada di Jawa. Nah ini mereka dikenal dengan istilah manunggaling kawula gusti. Dirinya menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah. Sehingga merasa tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak wajib haji, hanya ingat kepada Allah. Nah ini yang jelas yang diingkari oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana torikot yang akan kita ikuti? Maka sebaiknya sebagai warga ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti torikot tarekat mu'tabaroh. Dikatakan mu'tabaroh diterima oleh seluruh dunia Islam karena tidak menyimpang dari syariat. Sedangkan torikot yang ghoiru mu'tabara yang tidak diakui keabsahannya memang harus dijauhi oleh kita. Eh, contoh, misalnya contoh. Ada eh, saya pengalaman di Jawa ini ya, karena di Indonesia. Mudah-mudahan di Malaysia ini tidak ada ya, mudah-mudahan ya. Nah, itu begini. Ada orang yang sudah mengikuti satu langkah. Menurut dia, menurut orang ini adalah ikut toriko. Tapi pada akhirnya pimpinannya ini dijadikan lebih tinggi daripada makom Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau menurut Al Imam Al ah, Qadiyat Al Yahsubi, siapa orang yang mengaku dirinya lebih tinggi derajatnya dari Nabi, maka min kufur termasuk dari uh, asbabur riddah. Makanya di sini tidak boleh ada sebagian kadang-kadang kesalahan dari orang-orang yang belajar tasawuf tanpa didahului oleh syariat yang benar. Itu mengatakan aku sekarang derajatku lebih tinggi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi masyarakat muslimin juga pada kelompok-kelompok non ahli sunnah wal jamaah. Walaupun bukan dirinya, tetapi mendudukkan pemimpinnya sebagai orang yang lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh Syiah Imamiyah, Syiah yang ada di Najaf, Syiah yang ada di Iran, itu mereka mendudukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib jauh lebih tinggi daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini adalah sesat, jelas ini tidak boleh, dan ini termasuk minal irtidat. Ya, kalau kita mengenal lagu-lagu kebangsaan mereka atau lagu-lagu yang diandalkan di dalam dunia ritual orang-orang Syiah itu lebih mengagumkan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain daripada Nabi. Ya Husain, ya Husain, ya Ali, ya Ali. Bahkan ada yang mengatakan dalam lirik mereka itu, Ya Ali anta khalaqtani. Hai Ali, engkau lah yang ciptakan aku. Itu lirik-lirik lagu yang dilontarkan tatkala mereka kumpul dengan warga Syiah ada di Najaf di Najis itu bahkan ada Ka'bah tiruan, Ka'bah tandingan. Itu digunakan untuk ritual mereka dengan mengagung-agungkan dan menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah, seperti ini maunya bertoriko tapi salah. Maunya bertoriko tapi salah sehingga keluar dari jalur Islam. Nah ini juga banyak. Di sisi yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang seperti Salafi Wahabi melihat celah melihat celah yang demikian ini, kenapa? Wah, ini orang-orang ahli toriko, walaupun dia aliran sesat, maka dikumpulkan, digolongkan seperti orang-orang kita. Bahkan hubul habaib pun kadang-kadang dituduh sebagai orang syiah. Saya kemarin dengar, ini yang sangat menyedihkan, atau saya, apa ya, kalau bahasa sini ini saya susah, barangkali demikian ya. Habib Syekh, itu kan habis di Malaysia ya, itu ada di wilayah beberapa di Malaysia ini dikatakan jangan lagi masuk itu Habib jangan dimasukkan di wilayah Malaysia karena dia ini Syiah kenapa kok Syiah karena syair-syairnya memuji Sayyidina Ali memuji Sayyidina Hasan memuji Sayyidina Husain bukan itu yang dimaksudkan Syiah Syiah adalah menuhankan seperti kita memuji Sayyidina Isa alaihissalam itu adalah hak kita karena Nabi Isa adalah Nabi yang mati Islam tapi tatkala kita menuhankan Sayyidina Isa, naudzubillah min dalik, maka kita, kita sudah keluar dari Islam, maka kita menjadi orang-orang seperti orang-orang Nasrani, menjadi kufur. Demikian juga orang yang mengagungkan, memuji ahlu baitin Nabi adalah metru. Orang yang tidak selawat kepada ahlu baitin Nabi tidak diterima selawatnya. Maka selawat kepada ahlu baitin Nabi harus dibandingkan dengan selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad harus dibarengkan agar salawatnya tidak betrok, tidak celah salawatnya. Itu bukan termasuk Syiah. Tapi kalau sudah menuhankan, nah ini adalah toriko yang dulunya tasawuf, tapi akhirnya menjadi salah menuhankan. Demikian juga dengan uh, toriko-toriko yang lain, yang toriko syaza, namanya, toriko syazah, toriko yang keluar dari jalur syariat. Ya, salah satunya adalah jadi saya katakan uh, betul wujud. Ah, apa ya? Mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Allah. Di Indonesia ada orang demikian. Dia kumpul dengan kita. Tetapi waktu sholat diajak sholat tidak mau. Kenapa? Saya sudah menyatu dengan Allah. Saya sudah pikir dalam hati saya sudah pikir sudah menyatu. Ada apa perlu untuk sholat? Maka kalau kita tanya, wahai bulan, wahai orang ini, orang tadi itu, Coba Nabi kita itu siapa yang lebih tinggi dari Nabi kita derajatnya? Nabi kita masih sholat lima waktu. Nabi kita masih sholat, Nabi kita masih zakat, Nabi kita masih puasa. Kalau engkau mengatakan bahwa dirimu sudah tidak wajib lagi untuk bersolat, sholat lima waktu, berzakat, berpuasa, berarti engkau telah mengatakan dirimu lebih tinggi daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba bapak Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, karena ini juga wilayah-wilayah dakwah, maka sekarang ada beberapa metode atau toriko, ya, toriko metode, manhaj untuk usul Allah subhanahu wa ta'ala. Antara lain dengan cara berpikir. Berpikir, ini berpikir sebagaimana yang biasa dilaksanakan oleh uh, ahli toriko, seperti Asia Asyabiliyah, dan semacam ini banyak kepada wilayah berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu metode al-wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Tariqatul wusul ilallah. Harus sampai kepada Allah. Ya, kita ini harus sampai kepada Allah karena inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua juga ada metode lain, lain yaitu selalu menjaga makanan dari barang yang haram. Tidak makan kecuali yang halal. Sayyidina Imam Asyafi'i radhiyallahu taala anhu itu di dalam kehidupannya selalu menjaga makanan yang halal saja yang dimakan yang jelas halal haramnya ini halal ini haram karena Nabi sudah mengatakan al halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat la ya'rifuha katsirun minan nas wa man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kalau kita makan di sini, di situ ada canai ya. Ada canai, suguhan dari tuan rumah ini kita yakin kehalalannya kita makan canai ya kita makan roti kita makan apa yang disuguhkan mudah-mudahan benar-benar halalan toy toyiba itu jelas tapi kalau maaf maaf ada kucing di depan kita kita ambil kita sembelih jelas adalah haram daging kucing adalah haram jelas tapi wa ma bainahuma umurun mustabihat di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang syubhat. La ya'rifu katsirun minan nas, banyak orang tidak tahu. Ini halal apa haram? Kita beli di toko, ini halal apa haram? Ini makanan baru halal apa haram? Kita tidak tahu. Pabriknya ngerti halal apa ngerti haram? Yang nyetak ngaji fikih apa tidak? Kita tidak tahu. Jelas kan? Bumbu-bumbu di mana saja kita ambil, kita lihat halal apa haram. Kadang belum jelas halal haramnya. Layak ya'rifu katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Kata Nabi, "Wa man waqa fi syubhat siapa orang yang terjerumus kepada hal yang syubhat tadi itu fakat afil haram sungguh dia terjerumus kepada keharaman ada orang yang ahli tasawuf tujuannya untuk tidak makan barang haram Imam Syafi'i radhiyallahu taala termasuk yang ini yang diambil suatu saat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pergi ke rumah anak muridnya yang paling tercinta yaitu Imam Ahmad bin Hambal ringkas cerita ini Imam Ahmad bin Hambal riwayatnya juga ahli tasawuf ahli toriko, tapi torikonya ini kiamul Lail. Imam Ahmad ini ahli kiamul Lail, tidak pernah lepas dari kiamul Lail. Sedangkan Imam Syafi'i yang terkenal salah satunya adalah tidak suka makan barang haram. Suatu saat Imam Syafi'i radhiyallahu taala sehingga di rumah Imam uh, Ahmad bin Hambal. Ringkas cerita Imam Ahmad punya seorang putri, jariah masih kecil. Kemudian dipersilahkanlah Imam Syafi'i untuk istirahat. Ternyata Imam Syafi'i di ruang depan beliau istirahat terlentang. Diam saja, terlentang. Malam hari juga, duika juga terlentang. Esok hari, maaf, makan malam disuguhi atau di ada makanan belum habiskan. Si anak Jaria, putrinya Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad selalu memuji gurunya. Ini guru saya luar biasa. Guru saya adalah sudah orang zaman musuh pada Allah. Kata sang putri, bagaimana abah ini? Orang doyan makan, Orang cuma suka tidur kok dipuji-puji. Ini gimana nih guru ah, abah saya ini? Padahal abah saya adalah orang yang ahli pun lel. Waktu itu sang putri yang masih kecil apa namanya? Mengintip melihat dari celah lubang sedikit. Loh, ini gurunya ayahku kok lagi santai-santai, lagi terlentang. Waktu disuki makan pagi atau serapan dihabiskan. Maka tatkala itu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kepada putrinya, "Wahai putriku, jangan engkau mempunyai rasa seutuan kepada orang apalagi kepada guruku. Ayo kita tanya." Kemudian sang putri berada di belakang berada di belakang sitara, di belakang kelambu. Kemudian sang ayah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Wahai Imam, kalau boleh tanya, kenapa engkau semalam kok tidak sholat atau ya engkau semalam kok tidak tidur engkau kok telentang saja apa jawab Imam Syafi'i? Wallahi, semalam aku tidur di tempat kamu yang aku yakini di sini tidak ada barang haram. Maka keluar daripada hadis satu hadis dua hadis dengan puluhan dalil untuk umat Islam. Hasil istihadku di rumahmu karena aku yakin di rumahmu tidak ada barang yang haram. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu taala Baik ya Imam, kalau demikian saya tanya juga, kenapa Katanya engkau ini seorang imam, kenapa kamu kok doyan makan? Makannya banyak. Kata Imam Syafi'i, wallah ya waladhi, hey eh, Ahmad, wallah. Saya di mana-mana di pernah makan. Jarang saya makan, saya suka puasa, saya jarang makan. Tapi di rumahmu aku yakin, pasti kamu akan menjaga tidak ada barang satupun yang haram maka aku hanya sekarang ini makan dengan makan yang banyak. Itulah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi kotor usul yang dipilih salah satunya adalah menjaga dari makanan yang haram. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu luar biasa beliau. Ada lagi qiyamul lail sebagaimana tadi saya sampaikan Imam Ahmad adalah orang yang ahli qiyamul lail. Kemudian juga termasuk dari uh, cara untuk usul ilmu adalah kasratus sujud, orang yang ahli sujud ya, diriwayatkan Al Imam Abu Yazid Al Bustami radhiyallahu taala anhu ini orang yang ahli sujud luar biasa Imam uh, Abu Yazid Al Bustami di mana-mana beliau berusaha sujud kepada Allah. Suatu saat Imam Abu Yazid Al Bustami beli bustan, beli apa ini? Kebun. Kebetulan di tengahnya itu ada sungai yang mengalir jernih. Ringkas cerita malam hari tatkala anak muridnya yang tidur di kamar-kamar atau di bilik-bilik ini lagi istirahat kemudian Imam Abu Yazid Al Bustami keluar ke tengah bus, eh, bustan atau kebun kemudian beliau lepas baju tapi tidak membuka aurat tiba-tiba beliau terjun ke dalam kebun maka ada seorang muridnya yang tahu kenapa guruku kok terjun takut-takut tenggelam ditunggu ternyata satu menit tidak bangkit Gak mendak bangkit, dia menjerit. Hai hey, kawan-kawan, kamu ke sini kalian semuanya. Begitu sang murid-murid pada datang, ternyata Imam Abu Yazid Abu Stomi baru nongol atau baru muncul dari permukaan air. Imam Abu Yazid terheran-heran, ada apa murid-muridku kok ikut sini semua kumpul? Sang murid, para murid juga bertanya, kenapa guruku kok tenggelam? Saling bertanya, pada akhirnya bertanya, hei Imam, apa yang kau lakukan? Kata Imam Abu Yazid Abu Sami, Wallahi, aku ini kepingin sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Dimanapun aku ingin syukur kepada Allah Ta'ala, maka aku mencari tanah yang belum pernah dipakai sujud oleh siapapun. Agar telah di akhirat menjadi saksi aku adalah ahli syukur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Ini salah satu tarikatul usul ilallah. Jadi masih banyak ya. Nah, yang terakhir tadi yang sudah saya sampaikan uh, tentang masalah maaf maaf belum saya sampaikan akan saya sampaikan adalah salah satunya sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka majlis majlis mawalid Maulidur Rasul sholawat ini salah satu tarifatul musul ilallah subhanahu wa ta'ala orang yang asyik dirinya kepada an Nabi tidak bakalan tidur dia hanya memikirkan Nabi orang-orang dulu sahabat itu demikian Sayyidina Thauban itu kalau sudah cinta kepada Nabi luar biasa. Suatu saat saya lakukan ini merenung. Kemudian beliau mengatakan, tak kala jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, gimana kalau saya usul, saya punya pendapat. Kalau misalnya aku dan engkau ya Rasulullah nggak usah masuk surga. Aku dan engkau tidak usah masuk surga. Tentu Nabi heran, Hei Tuhan, kamu berpikir apa? Orang seluruh dunia muslim kepingin masuk surga. Kenapa engkau tidak ingin masuk surga? Katanya begini, ya Rasulullah, karena an ini aku ini hafal doa yang kau ajarkan. Wab'adhu maqamam mahmuda. Nanti kalau kamu masuk surga, kamu bakalan di atas surga liin paling tinggi. Sedangkan aku kalau masuk surga, kemungkinan di bawah. Ada apa? Aku masuk surga tidak mau ber, berjumpa denganmu. Tidak ada artinya surga bagiku. Thuban radhiyallahu taala anhu hanya rasa cinta pada Nabi ingin apa? Ingin musuh, ingin sampai pada Allah. Karena demikian maka Nabi memberikan kehormatan bagi Sayyidina Thuban dan orang-orang yang semisal Sayyidina Thuban. Wallahi Thuban, ya Anda ma'aman ahbabda. Engkau akan digiring, engkau akan disatukan, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Kita baca salawat Nabi, kita baca maulid Nabi, itu senang-senang. Ada saudara-saudara kita pakai gendang, pakai tambur. Itu tidak susah. Gak ada orang yang punya hutang susah suruh main tambur dan bener itu gak ada. Kacau pasti. Kacau balau. Tapi orang yang main tambur pasti hatinya dalam keadaan senang. Kalau pun ada hutang, ada tanggungan, lupa semuanya. Kenapa? Karena dirinya menyatu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya dalilnya apa temu? Dalilnya cuma satu. Aku cinta pada Nabi. Tidak ada dalil yang lain. Kalau sudah cinta, al-hubbu yuhmi wa Cinta itu bisa membutakan mata dan apa menulikan telinga. Sudah, aku tidak mau tahu kamu bilang apa. Hei orang-orang salafi, hei orang-orang wahabi, tidak ada dalil, tidak ada dalil. Kamu punya dalil apa? Aku tidak punya dalil. Dalilku adalah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak muda zaman sekarang, nak udah dzalik, cinta kepada kekasihnya, kadang-kadang sampai bunuh diri. Tidak ketemu kekasihnya sampai bunuh diri. Kita tidak seperti mereka. Kita cinta pada Nabi, apapun yang dikatakan orang, kita tidak mundur sama sekali. Maka kita katakan bahwasanya Maulid Rasul adalah salah satu termasuk bentuk Torikotus Sufiyah yang mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dekat dengan Nabi, maka Allah akan membukakan kita kelak di surga bersama beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu sedikit tambahan dari panelis yang paling junior ini kalau ada salah-salah mohon-mohon kepada guru-guru yang senior nanti saya diingatkan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ada wallahu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh